هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla وكل dalalah wa kulla dalalatin finnar النار Allah wa وإياكم minan nar Kita lanjutkan pelajaran kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim kaannaka taraha karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala rahimahullah al-jahru wal israru fi salawatil khamsi wa ghairiha. Menjaharkan dan juga mensirkan bacaan di dalam salat lima waktu dan yang selainnya. bab ini dan bab yang berikutnya akan menjelaskan kepada kita tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat lima waktu dan juga dalam sholat sunnah yaitu qiyamul lail berkaitan tentang sifat bacaan beliau menjaharkan, mengeraskan dan juga mensirkan memelankan suara beliau. Wa qala rahimahullah wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qira'ati fi salati subhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengeraskan bacaannya pada salat subuh. Wa fi ra'ataini al-ulayaini min al-maghribi wal isya'. Beliau juga sallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaannya pada dua rakaat yang pertama dari salat maghrib dan salat isya. Wa yusirru biha fi dhuhri wal asri wa thalithati al maghribi wal ukhrayaini al isya'i. Dan beliau sallallahu Alaihi Wasallam mempelankan menghaluskan bacaannya di dalam salat duhur, salat asar, rakaat yang ketiga dari salat maghrib, dan dua rakaat terakhir dari salat isya. Di sini disebutkan dalam musannif dalam catatan kaki kata beliau ala hadza ijma'i al-muslimin binaqli al-khalafi an salaf ma'al ahadith as-sahihah al-mutadahirah ala dhalik kama qala an-nawi wa sayati ba'daha di atas inilah kesepakatan kaum muslimin yang dinukilkan dari ulama al-khalaf yang terakhir mereka menukilkan dari ulama as-salaf yang terdahulu bersamaan dengan hadis-hadis yang sahih yang jelas mutatahirah yang nampak dalam permasalahan ini. Apa yang beliau sebutkan? Mengeraskan bacaan pada salat subuh. Dua rakaat pertama salat maghrib, isya. Kemudian mensirkan pada salat duhur, salat azhar. Dan tiga rakaat yang ketiga salat maghrib dan dua rakaat terakhir salat isya. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu sallallahu alaihi wasallam fima yusirru bihi bittirabi lihyatih. Dan para sahabat mereka mengetahui bacaan beliau di dalam salat yang disirkan itu dengan melihat gerakan janggut beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi di dalam salat duhur dan salat asar dan juga dua rakaat maghrib isya beliau membacanya dengan sir memelankan tanpa dikeraskan para sahabat mengetahui bahwa Nabi sedang membaca itu dengan bitora yati dengan gerakan janggutnya sallallahu alaihi wasallam hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari sahabat Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu taala anhu. Hadis sahih. Wa qala rahimahullah wa bi isma'ihi iyyahumul ayah au iyyahumul ayata ahyanan. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah Al-Ansari. radhiyallahu taala Hadis sahih. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang memperdengarkan bacaannya kepada para sahabat di dalam salat yang sirriyah. Terkadang beliau memperdengarkan bacaannya. Wa qala rahimahullah wa kana yajharu biha aidan fi salatil jum'ati wal 'idaini wal istisqa'i wal kusufi. Sampai pada kalimat al-aidain itu hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir. Kemudian al-istisqa itu riwayat al-Imam al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Zaid. Kemudian pada kalimat al-kusuf itu dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha. Seluruhnya ini adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengeraskan bacaannya pada salat Jumat. Kemudian pada salat Id. Idain adalah Idul Fitr, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha. Beliau mengeraskan bacaannya pada salat istisqa. Salat meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau keraskan bacaannya. Dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya pada salat kusuf. Yaitu ketika gerhana, gerhana bulan yang terjadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di sini Termasuk dalam dalamnya adalah gerhana, matahari al-khusuf. Walaupun ini tidak terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukumnya sama. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaannya. Ini yang datang dalam riwayat-riwayat yang sahih. Pada bab ini terdapat beberapa permasalahan dan faidah. Faedah yang pertama atau permasalahan yang pertama adalah mahukmu al-jahru wal israr fi salawati al-khams. Apa hukumnya? Mengeraskan dan juga melirihkan atau memelankan bacaan pada salat lima waktu. Fi khilafun baina ahli alam. Di sini terdapat perbedaan pendapat. Di sini terdapat ada dua pendapat. والراجح والعلم عند الله أن الجهر فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم والإصرار فيما أصر به من الصلوات الخمس هو من سنن الصلاة والأفضل للمصلي ألا يتجاوز من سننه وهديه Ini adalah pendapat dari jumhur ahlul ilm. Kata mereka bahwasanya mengeraskan bacaan pada tempat-tempat yang Nabi mengeraskannya. Dan memelankan bacaan pada tempat-tempat yang Nabi memelankan bacaannya pada salat lima waktu ini termasuk dari amalan-amalan sunnah di dalam salat. Yang paling utama adalah bahwa seorang yang salat itu dia tidak melampaui atau meninggalkan sunnah dan petunjuknya. Ini adalah hukumnya sunnah. Dan disebutkan oleh pendapat dari jumhur bahwa Allah tajawaz min sunanihi hadi. Seorang itu tidak meninggalkan atau melampaui dari sunnah dan tuntunannya sallallahu alaihi wasallam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni salli. Berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Malik ibn al Ada Adapun dalilnya hadis-hadis yang telah kita sebutkan dalam bab. Walaupun ini adalah ringkasan, kesimpulan karena masing-masing lafad yang disebutkan oleh al Musonif itu memiliki riwayat hadis yang lengkap. Namun di sini beliau ringkas. Misalkan di sini sebutkan wa kana yajhar bil qira'ati fi sholati subhi ila akhirih wa kana yajhar biha aidan fi sholati jum'ah ini beliau ringkas. Dan hadisnya hadis yang sahih. Sebagaimana telah kita jelaskan. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, Al-jahru fi mawadi al-jahr wal israr fi mawadi al-israr la khilafa fi istihbabih. Wal aslu fihi fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad thabata dhalik binakli al-khalaf anis salaf. Mengeraskan bacaan pada salat-salat yang dikeraskan, kemudian juga mensirkan pada salat-salat yang sirriyah, tidak ada khilaf tentang disunnahkannya. Walaupun hakikatnya di sini terdapat khilaf. Dan hal ini berasal dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah sahih penukilannya dari ulama as-salaf rahimahumullahu jami'an. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Majmu' fasunnatu al-jahru fi ra'atay as-subh wal maghrib wal isya <clears throat> wa fi salati al-jum'ah yang disunnahkanlah mengeraskan bacaan pada salat maghrib, salat isya, salat subuh dan salat jum'ah. Wal israr fi dhuhri wal asr memelankan bacaan dalam salat duhur dan salat asar. والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك فهذا في حكم الإمام ini semua adalah ijma kesepakatan dari kaum muslimin walaupun di sana hakikatnya ada khilaf di antara para ulama di antaranya Abu Hanifah dan yang selainnya mereka menyebutkan bahwa hukumnya wajib untuk mengeraskan pada solat yang dikeraskan, mensirkan pada solat yang disirkan. Namun di sini tidak ada dalil yang kuat dalam permasalahan ini. Nah, tentang wajibnya perkara tersebut. Sehingga apabila ditinggalkan, maka seorang telah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau ini terus-menerus, maka dikhawatirkan dia terjatuh dalam perkara bid'ah. Kalau ini terus-menerus dia tinggalkan dengan sengaja. Dan yang paling utama sebagaimana kita sebutkan dari pendapat jumhur annahu la yatajawaz min sunanihi wa Dia tidak melampaui batas atau menghilangkan dari apa yang telah dituntunkan dari sunnahnya dan juga petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan tentang hukum menjaharkan ataupun mengisrorkan dari sholat lima waktu. Kemudian juga Imam Nawawi menyebutkan amma salatil Id wal istisqa wat tarawih wa khusufu al qamarain fiha al jahru bila khilaf. Adapun pada salat Id, salat istisqa, salat tarawih, qiyam Ramadan, kemudian juga pada khusuf gerhana bulan ataupun matahari, ini semua diamalkan dengan menjaharkan, mengeraskan bacaan tidak ada khilaf padanya. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam nawawi perkara ini adalah dalam kategori atau yang dimaksudkanlah untuk imam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imam salatnya para sahabat. Ini yang dimaksud dalam permasalahan ini. Dan insya Allah akan datang bagaimana tentang makmum, kemudian juga bagaimana tentang al-munfarid. Jadi di sini terdapat tiga keadaan. Keadaan imam, keadaan makmum, keadaan al-munfarid. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Nusaimin yang menyebutkan bahwasanya, ini adalah sunnah. Dan di sini juga beliau menyebutkan faidah al-jahru bil qira'ati fi salatil jahr laisa 'ala sabili al-wujub bal 'ala sabili al-afdaliyah mengeraskan bacaan pada sholat jahar. Sholat jahar, sholat subuh. Ya ini kita masih membahas yang berkaitan tentang imam. Imam yang mengimami sholat. Ini bukan hukumnya wajib, kata beliau. Namun di sini adalah dalam bentuk al afwaliyah yang utama, yang terbaik. Kemudian beliau menyebutkan, walau ta'ammad al-insan, kalau seandainya seseorang wahwa imamun, dia sebagai imam. La yajhar. Ya, la yajharu. Dia tidak mengeraskan bacaannya pada salat-salat yang jahar dengan sengaja. salatuhu sahihah. Maka salatnya dia itu sah. Lam takun salatuhu batilah. Walakinnaha naqisah. Jadi salatnya itu tidak batal tetap sah akan tetapi sholatnya itu kurang ya artinya kurang dari sunnah yang harusnya dikerjakan nah ini juga beliau sependapat dengan pendapat dari jumhur mayoritas ahlul ilm kemudian faidah berkata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni Wahada al-jahru yusra' lil imam. Mengeraskan ini adalah disyariatkan bagi imam. Ya, kalau kita menjadi imam, maka dia harus diperhatikan bagaimana dia meletakkan jahar dalam salat ataupun dalam sir, memelankan bacaannya. Wala yusra' lil makmum dan tidak disyariatkan bagi makmum. Wa annal ma'muma ma'murun bil insad lil imam wal istima'ilah. Adapun keadaan makmum, ini karena yang kedua, kewajibannya adalah dia diperintahkan untuk diam. Ya, diam, tenang, dan dia menyimak bacaannya imam. Nah, wahada kalau jumhur min ahli ilm ini adalah pendapat dari jumhur mayoritas ahli ilm. Ini pendapat yang rajih. Bahwasanya jahar dan israr ini berkaitan tentang imam. Adapun makmum, dia kewajibannya adalah diam, menyimak bacaan imam dalam seluruh keadaan salat. Baik itu dalam salat lima waktu ataupun dalam salat sunnah. Wa amma lil munfarid fa innahu mukhayyarun wa amruhu wasi'. Adapun keadaan yang ketiga yaitu munfarid, seorang yang salat sendiri, maka baginya itu mukhayyar, dia bisa memilih. Kalau dia ingin mengeraskan bacaannya, misalkan dia menunaikan sholat maghrib sendiri di rumah karena ada ada uzur atau yang safar, maka dia keraskan. Ini mukhayyar. Dia diberikan hak untuk memilih. Wa amruhu dan perkaranya inilah perkara yang lapang. Ya, tidak ada kewajiban sama sekali apakah harus dituntutkan untuk menjahar ataupun menisrorkan. Ini pendapat dari mazhab Al-Hambaliyah, kemudian juga Al-Hanafiyah. Dan ini yang rajih. Wallahu taala alam. Baik. Ini berkaitan tentang hukum al-jahru wal israr fi salawati al-khams. Permasalahan yang berikutnya berkaitan tentang hikmah. Mal hikmah min dzalik apa hikmah di balik perbedaan? Rasulullah membedakan antara salat ini jahr dan salat ini israr. Mengapa tidak dijaharkan seluruhnya? Salat lima waktu ataupun mengapa tidak disirkan seluruhnya salat lima waktu? Di sini disebutkan faidah dari Allah Jannah Ad-Daimah. Mereka ditanya tentang permasalahan ini, mereka menjawab, Hikmahnya adalah naf'alu dzalika iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nusir fi ma sarra bihi, wa nujhar aw wa najhar fi ma jahara fih. Jadi faedahnya adalah atau hikmahnya adalah kita ini sebagai bentuk iktida. Sebagai bentuk mengikuti ya mengikuti apa yang ajar eh, apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Beliau mengajarkan sir maka kita ikuti. Beliau mengajarkan jahar kita ikuti. Nah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh bagi kalian dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Jadi secara mutlak apa yang diperbuat Nabi itu adalah kebaikan karena telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Uswatun hasanah. Nabi adalah suri tauladan yang baik. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni sholli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ini faedah yang disebutkan dari Allah Janada Imam bahwa itu adalah bentuk iktida. Ya, sebagai bentuk kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Kemudian di sini Asy Ibnu Bas beliau menambahkan dalam kitabnya Al-Majmu' Majmu' Fatawa milik beliau kata beliau Allah Subhanahu wa taala a'lam bihikmatihi min syar'iyyati al-jahr fi hadhihi al-mawadi' fi hadhihi al-mawadi' Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui yang lebih mengerti tentang hikmah disyariatkannya mengeraskan pada tempat-tempat yang khusus. Salat subuh, salat maghrib, salat isya, salat jumat. Nah. Kemudian kata beliau wal akrab dan di sini saya mengambil pendapat yang lebih dekat. Wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. An hikmah fi dhalik, hikmah dari perkara ini adalah an nasafil laili wa fi salatil fajri aqrabu ilal istifadah minal jahr. Jadi manusia kaum muslimin yang menunaikan salat berjamaah di malam hari di waktu malam. Jadi waktu malam itu kan maghrib, isya dan subuh. masih dalam kategori waktu malam. Ini akrabu ilal istifadah. Ini akan lebih mudah untuk mendapatkan faidah dia akan lebih mengena ya faidah dari bacaan atau yang dibaca oleh imam dalam salat. Wa aqal syawaghilu min halihim fi salati dzuhri wal asr. Dan juga pada keadaan seperti itu mereka itu lebih sedikit kesibukannya dibandingkan salat zuhur dan salat asar. Dan ini juga sudah maklum bahwasanya manusia itu mereka aktivitasnya di siang hari dan istirahat di malam hari. Jadi kalau di siang hari dia aktivitas sibuk, syawagil banyak sekali. Banyak sekali pekerjaan yang diamalkan di siang harinya. Nah, sehingga terkadang tidak ada istifadah, tidak ada manfaat. Ya, dia mendengarkan tapi dia tersibukkan dengan perkara yang lain. Ketika di malam hari ini akan lebih bermanfaat. Akrabu ilal istifadah. Baik. Ini hikmah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Nah, terlepas dari hikmah itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya segala perintah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Al Karim kemudian juga dari Rasulullah SAW dalam sunnahnya ini semua adalah sebagai hikmahnya adalah kita harus iltizam ya mengamalkan dan mengharuskan kita untuk mengamalkannya itu saja itu sudah mencukupi dari apa apa alasannya apa hikmahnya Nah, itu sudah mencukupi. Jadi sifatnya adalah tauqifiyah. Untuk apa engkau diperintahkan sholat, Sebagai bentuk tauqifiyah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun hikmahnya. Ada yang menyebutkan kalau sholat itu bisa mendatangkan kesehatan, sholat itu bisa mendatangkan fisik yang baik dan sejenisnya ini semua nah tertutupi ya dari tauqifiyah. Kalau sudah tauqifiyah sudah ini bentuk sebagai ta'budiyah atau kefiyah dari, dari bentuk menaati beribadah ya sebagai bentuk kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kemudian faedah yang berikutnya, ada pun hikmah dari mengeraskan bacaan pada salat Jumat. Nah, sekarang salat Jumat itu baca dikeraskan. Padahal di siang hari. Salat zuhur dipelankan, sholat asar dipelankan di siang hari. Mengapa sholat Jumat itu dikeraskan? Di sini Ali Ibnu Nuthaimin beliau menyebutkan dalam Majmu' Fatawah milik beliau Adapun hikmahnya ini terdapat empat hikmah. Ya, beliau mengambil istif, mengambil faidah mengapa dikhususkan Jumat itu dikeraskan bacaannya. Nah, tidak ada sama sekali dan ini juga ijma kaum muslimin bahwa pada sholat Jum'ah itu dikeraskan karena ada dalilnya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi mengeraskan bacaan dalam sholat Jumat beliau. Dan ini sampai diamalkan sampai akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Kecuali ketika beliau dalam keadaan safar di mana beliau meninggalkan sholat Jumat. Dalam keadaan safar, beliau meninggalkan sholat Jumat melaksanakan sholat duhur dan salat asar bersama para sahabat. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi SAW beliau tidak pernah mengerjakan salat Jumat di dalam safarnya. Nah, beliau mengganti dengan salat duhur. Adapun salat duhur ketika dikerjakan maka ini dengan sirriyah, dengan dipelankan. Adapun hikmahnya di sini terdapat empat hikmah. Hikmah yang pertama adalah tahqiqu al-wahdah wal ijtima' ala imamin wahid fayakunu ablagh min kauni annahu yaqra'u sirran ini yang pertama kata beliau sebagai bentuk merealisasikan eh, tahqiq merealisasikan kesempurnaan dalam kesatuan, persatuan dan perkumpulan. Jadi kalau hari Jumat itu berbeda dengan hari-hari lainnya di mana kaum muslimin mereka berkumpul dalam suatu masjid jami' yang besar bersama-sama menunaikan salat Jumat. Ya, dan masjid-masjid yang kecil ditinggalkan atau musola-musola itu ditinggalkan. Mereka berkumpul dalam suatu tempat. Nah, ini sebagai bentuk perealisasian hal tersebut ketika imam membaca dengan jahar maka ini ablagh fayakunu ablagh ini lebih mengena ya lebih mengena nah lebih mendatangkan manfaat ya. min kaun daripada ketiga annahu yaqra sirran daripada ketika dia membacanya diam dengan jumlah jamaah yang sangat banyak dalam satu masjid dia membacanya sirran dengan pelan ini maka tidak ada faedahnya nah, ya, ketika dia menjaharkan maka dia bisa mendengarkan uh, makmum mendengarkan faidah dari ayat-ayat yang dibaca ya dia teringat dengan Allah Subhanahu wa taala dia teringat dengan kamu akhirat dan semisalnya Artinya dia lebih mengena, ablagh. Wasaniyah hikmah yang kedua Kaunuhu jahran annahu bimanzilati takmil lil khutbatain. Ya, jadi Nabi SAW beliau mengeraskan bacaan pada sholat Jumat ini sebagai bentuk penyempurna dari dua khutbah yang beliau bawa. Jadi dalam khutbah itu Nabi menyampaikan mau'idah, menyampaikan nasihat ya kepada jamaah para sahabat. Nah, ketika beliau mengeraskan bacaannya, semisal di sini kata kata beliau kan Nabi yaqra al-jum'ah fi raqatil ula lima fihi min dzikri al-jum'ah wal hathu 'alaiha. Wa fi tsaniyah yaqra'u al-munafiqun fa fihi dhammun nifaq wa ahlihi. Kata beliau rahimahullah taala ketika Nabi membaca di rakaat yang pertama surat Jumat surat Al-Jum'ah. Di mana dalam surat Al-Jum'ah ini terdapat perintah menendak mengerjakan salat Jumat, kemudian juga anjuran untuk berangkat ya, berangkat menghadiri salat Jumat. Nah, ini sebagai mauidah, penyempurna dari khutbah. Dari rakaat yang kedua beliau membaca Al-Munafiqun. Pada surat Al-Munafiqun ini terdapat celaan bagi kemunafikan dan juga celaan bagi orang-orang yang berbuat nifak. Nah, ini sebagai penyempurna. Nah. Atau dalam hadis yang lainnya disebutkan kana yaqra bil a'la wa fihi dzikr ibtida'i al khalq wa sifatil makhluqat. Wa fi thaniyah yaqra al ghashiyah fa fihi dzikr al qiyamah wal jazaa. Atau dalam riwayat yang lainnya beliau membaca surat Al-A'la. Di mana dalam surat Al-A'la ini terdapat cerita tentang permulaan penciptaan manusia dan juga sifat-sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat makhluk di dalam surat Al-A'la. Nah, sebagai penyempurna dari khutbah yang beliau bawa. Dalam rakaat yang kedua beliau membaca Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ini berisi tentang cerita kisah hari kiamat dan juga tentang hari pembalasan. Nah, ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, litafriqi baina dhuhri wal jum'ah. Sebagai pembeda antara salat duhur dan salat Jumat. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang lupa, dia bisa membedakan ketika salat itu dibaca keras di siang hari, maka dia mengetahui bahwasanya ini adalah salat Jumat. Nah, hikmah yang keempat adalah litashbih bi sholatil id li'anna al-jum'ata Idul Usbu. Karena sholat Jumat ini mirip menyerupai dengan sholat Id. Di mana Jumat ini adalah Id dalam satu pekan. Nah, jadi ada Id Sanawi, ada Id Usbu. Id Usbu adalah hari Jumat.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 Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.